Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين maka dakhala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam As-salatu imaduddin Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sangat mulia dan bersejarah ini. Tepatnya hari ini tanggal yang ke-27 dari bulan Rajab. Merupakan hari besar umat Islam. Di sekitar 14 abad lebih masa yang silam ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dan dimi'rajkan dijalankan dan dinaikkan dijalankan dari tempat pemberingan beliau Hijir Ismail dibawa ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina Yerusalem Perjalanan junjungan kita Rasul itu minal masjid ilal masjid. Artinya dalam tindakan junjungan kita Rasul itu selalu dari satu serana tempat ibadah ke satu serana tempat ibadah. Menurut di dalam catatan tarikh Rasulullah itu mudah dicari hanya di sekitar dan seputar tiga tempat saja. Pertama, Rasulullah itu dicari di rumah istrinya. Ternyata di rumah istrinya tidak ada. Rasulullah dicari di dalam masjid. Di rumah istrinya dan di dalam masjid tidak ada. Rasulullah itu di komplek pakuburan orang Islam di Bakiril Gharqad. Betapa sulitnya kita menuruti jejak langkah junjungan kita Rasul ini. Tidak ngobrol sembarang ngobrol, tidak selalu duduk di beranda depan santai dan ngumpat pada orang lain, Terbatasnya waktu junjungan kita Rasul dalam hidup dan kehidupan selalu pandai menghargai umur di dunia ini. Oleh karena demikian, hidup kita yang serba terbatas ini pandai-pandailah menggunakan potensi umur yang diberi oleh Allah. Rasulullah bersabda la tasuddur rihal illa fi salasati masajid. Kita tidak diperintahkan berangkat menuju masjid terkecuali tiga masjid ini yang diinstruksikan Rasul. Pertama, Rasul memerintahkan kita untuk masuk ke Masjidil Haram. Kedua, kita diperintahkan untuk masuk dan sembahyang di Masjidin Nabawi. Yang ketiga, kita diperintahkan masuk dan sembahyang di Masjidil Aqsa. Ketiga masjid tersebut masing-masing ada mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Rasulullah bersabda di dalam kitab Bukhari, barang siapa masuk ke masjid, yakni Masjidil Haram, dan dia sembahyang dua rakaat di Masjidil Haram sama dengan pahalanya seratus ribu rakaat di masjid lain Betapa untungnya dan bahagianya para jamaah-jamaah haji yang memperbanyak sembahyang-sembahyang sunat di Masjidil Haram. Dua rakaat saja di sana di masjid lain 100 ribu rakaat baru saja, luar biasa yang kedua Rasulullah bersabda barang siapa masuk ke masjid Nabawi Masjid Madinah Masjid yang indah dan megah Masjid yang di dalamnya pakai asik Nikmat orang beribadah di dalamnya masjid kebanggaan umat Islam masjid yang lebih kebanggaannya bangunannya daripada Masjidil Haram barang siapa kata Rasul masuk ke Masjidil Nabawi kemudian dia sembahyang sunat dua rakaat pahalanya sama dengan ribu rakaat di masjid lain agak sedikit menurun daripada Masjidil Haram yang ketiga kalau para jamaah haji alhamdulillah dua masjid ini sudah. Cuman tinggal yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Palestina yang sedang anak dikuasai oleh Palestina yang akan dikuasai mudah-mudahan oleh orang Palestina tidak direbut oleh orang Israel masjid yang puncak sejarah yang disebutkan dalam Quran ayat yang pertama di dalam surah Bani Israel minal masjidil haram ilal masjidil aqsa oleh karena itu orang-orang yang kaya harus berpikir tornya ke sana jangan tornya ke Bali yang dilihat orang yang hampir setengah telanjang ke masjid dong ziarah ke Oman ke kubur Nabi Shu'aib masuk ke gua Ashabul Kahfi kemudian ke Mesir menziarahi kubur Imam Syafi'i ke Baghdad menziarahi kubur Syekh Abdul Qadir Jailani Disinilah orang-orang yang kaya yang punya ilmu pengetahuan terarah kekayaan untuk menggunakan tor, mengambil berkah dengan pusara dan pekuburan para aulia-aulia. Berbeda orang jahil yang punya kekayaan hanya santai dan menikmati uang kekayaannya ke Bali, ke Amerika, ke London. Saya ulangi. Rasulullah bersabda barang siapa masuk ke Masjidil Aqsa kemudian dia sembah yang dua rakaat sama dengan seribu rakaat Masjidil Haram seratus ribu Masjidil Nabawi sepuluh ribu Masjidil Aqsa seribu rakaat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk menjunjung hadis Rasul la tasuddur rihal illa fi salasati masajida tiga masjid ini diperintahkan oleh Rasul untuk masuk dan sembahyang tabarruk mengambil barakah bi athari salafis salihin Jadi Isra itu beliau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Dinaikkan junjungan kita Rasul dari dunia ke langit pertama. Kedua, menembus ruang angkasa melalui awan-awan dan planet. Beliau sampai ke langit yang ketujuh menembus lagi ruang angkasa sampai ke mustawa. Titik jenuh terakhir sampai mustawa, sidratil muntaha dan mustawa bertemu dengan sang pencipta rohun Jalil Allah subhanahu wa ta'ala bila kaifin walal hisar laisa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir Nah pada pertemuan kita kali ini Saya tidak berbicara sepanjang lebar cerita Isra Mi'raj Itu kita mengikuti Isra Mi'raj itu bapak-bapak adik-adik sejak dari kecil sampai sekarang hampir semua kita sudah hafal riwayatnya tapi momen yang masuk itu dengan kita itu apa relevansi dalam cerita itu apa sindirannya untuk kita itu apa apakah mampu mendobrak peringatan itu membengkir membelukir dari asalnya malas beribadah kepada rajin beribadah yang asalnya kita selalu menimbak buntut berhenti yang ibunya asalnya pakaian seperti orang kafir pembinatangan manusia menjadi manusia yang disebutkan insanul kamil ini bu waspada kita sekarang ini orang mau menjadikan perbinatangan manusia jadi manusia ini tidak lagi seperti manusia, dijadikan binatang manusia ini. Saya pernah baca surat kabar Jerman Barat. Tahu Jerman Barat? Tahu? Tahu Jerman Barat? Tidak, belum tadi suak juga ke sana, ada pernah ke sana. Jerman Barat di tengah-tengah kota Mekah berdiri satu supermarket di dalamnya banyak barang-barang luar negeri dia bikin satu pengumuman pada ketika pembukaan siapa yang mau masuk silakan tapi harus bayar 2750 dolar dan di dalam banyak barang-barang antik ambil saja satu dari set barang antik itu barang apa saja di dalam cuma senilai 2750 dolar kalau dimakan satunya tuh 5 rial 5 rial 10 rial 10 rial ambil aja pilih yang mana anda ini 2750 dolar Dan syaratnya yang masuk itu harus pakai tidak boleh pakai pakaian telanjang bulat. Laki dan perempuannya. Allahu Akbar Pak. Saya waktu membaca itu hampir titik air mata Allahu Akbar. Ini kan ceritanya Jerman Barat. Tidak mustahil satu saat Jerman Barat itu ada di Jakarta. Tidak mustahil satu saat di Jakarta itu ada di Banjarmasin. Satu hari pengumuman itu dikeluarkan. Lebih daripada orang peminat mendaftarnya seribu orang sudah siap Anda masuk. Semua bertelanjang bulat. Bahasa kami orang hulu sungai. Kikipungan sabarata, Juai-juayan sabarata, Allahu Akbar. Bu, mampukah peringatan Isra Mi'raj akan membentuk pribadi yang baik? Mampukah menyetop era globalisasi dan era informasi ini? Ini sekarang era informasi. Kejadian di Amerika hanya dapat kita lihat di dalam kamar lewat layar televisi. Era informasi. Kalau sudah channel layar televisi seluruh dunia, itu nanti bebas. Bayangkan anak-anak remaja kita Bayangkan anak-anak remaja putra-putri kita, itulah terjadi zaman pembinatangan manusia. Supaya manusia jadi binatang. Lihat sapi, lihat kambing. Sehelai pun mereka tidak ada punya pakaian. Jadi kalau orang yang tidak berpakaian itu modern, lebih modern sapi daripada manusia. Karena sapi tidak pakai celana, Nah ini peringatan Isra Mi'raj sadar kita adik-adik Supaya kita kembali kepada jalan yang sebenarnya Yang dulunya teler berhenti Yang dulunya ibunya potongan seperti orang kafir Sadar berhenti Adik-adik remaja yang dimabuk dengan menghitung buntut berhenti Kembali kepada jalan yang sebenarnya Mumpung nafas masih diberi Allah Kekuatan dan kesehatan masih diberi kita hidup ini gunakan potensi umur ini semampaat mungkin amin kita gunakan potensi umur ini semampaat mungkin amin mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah yang akan kita bicarakan ini dua momen saja supaya tambah kesadaran kita kita akan berbicara sekitar dan seputar keistimewaan salat yang kedua kita akan berbicara sekitar dan seputar tentang penyempurnaan salat. Itu aja. Selesai. Supaya sadar kita bagaimana sembahyang ini lebih utama. Agar supaya jangan sampai apa yang difirmankan Allah urusan sembahyang, Bu, Pak, lihat anak gadis kita sekarang pulang jam berapa sekolah? al Tuhan menegaskan fakalaba min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya akan terjadi nanti kata Allah di penghujung zaman di mana umat Rasul akan mengalami satu generasi ke satu generasi di mana generasi itu halfun adaa'us shalah mania nyia akan sembahyang lihat apa sudah sampai sekarang tindakan orang sudah menyia-nyiakan sembahyang? Tidak asing lagi Pak kalau di satu daerah ada pengajian yang memperaikan sembahyang. Tamat sembahyang, apa sembahyang, dia hinakan sembahyang. Orang sembahyang belum sampai, orang sembahyang itu belum hebat. Ini sudah terjadi generasi penerus kita sekarang. lebih ironis lagi dengan galis kita anak kita sekolah. kalau boleh saya bertanya apa tidak adakah lagi sekolahan yang lebih cepat daripada itu pulangnya jam 2 lewat 15 menit pulang sekolah santai mencari mobil taksi setengah tiga mampir di warung lagi jam tiga sampai di rumah saya yakin kalau anak gadis potongan seperti demikian tidak mungkin dia salah apakah orang Islam tidak ada melemparkan satu pertanyaan kapan anak gadis ini sembahyang kapan ini harus diperhatikan oleh anggota dewan anda yang menerima aspirasi masyarakat dan amanah masyarakat wahai anggota dewan. Berkumpul. Rapat. Adakan rapim besar besar Dari tingkat satu ke tingkat dua, dari tingkat dua ke tingkat satu kumpul semua membicarakan tentang bagaimana generasi penerus keterlambatan masalah pulang sekolah. Setelah terkumpul dengan bulat musyawarah, usulkan pulang sekolah sekitar jam setengah dua cukup usulkan ke pemerintah jadikan perda sayang-sayang Pak Ejak hanya ulun anggota Dewan ulun siap cuma ulun gak ada di bawah orang tapi orang membawa aku indah amanah Ada lagi hadis Rasul yang kita bacakan kan cuma Quran, hadis. Siapa yang tersinggung? Sementara ustadz-ustadz kita kan ada yang mendengar. Kalau tersalah kan bisa menegur. Pakalapa mimba dehem khalfun adaus salah. Ya gak Ustaz? Ini kan nanti akan terjadi generasi penerus menyia-nyiakan sembahyang. Apa ada hubungannya dengan mereka memperlemah tahasus diniah di sore hari? Di sini kita harus bertanya, Pak. Kalau pulangnya jam 2 lewat seperempat, datang ke rumah setengah tiga atau jam 3 kurang seperempat, dia sembahyang. Setelah dia sembahyang, capek, dia makan. Kalau makan, takasus dunia akan tidak bisa lagi menerima. Kenapa sebabnya? Dia tidak lagi masuk karena dia sudah capek sekolah di pagi hari. Apakah ini ada oknum untuk pengusungan sekolah takasus dunia di sore hari? Ini umat Islam ini semua diam saja, tidak ada reaksi. Yang lebih ironis lagi anak-anak bapak-bapak semua ini yang disakulahkan yang pulangnya lambat itu. Apa tidak ada pesantren yang pulangnya cepat? Ini bukan ekstrem pak, tapi fakta yang bicara. Pak pikir dong untuk keselamatan umat. Jangan dagang terus, bu. Lihat pulang anak jam berapa. Betul? Agak keras sedikit pak. Betul? Ini dukungan saya alhamdulillah banyak ya. sedikit kelebihan pesantren daripada sekolah umum hmm. kalau pesantren itu mandiri walaupun tidak dibantu oleh pemerintah pesantren tegar berdiri dan setiap tahun bertambah lukanya luka belajar aulanya musalanya walaupun pemerintah tidak membantu betul tapi kalau sekolah umum, SMP, SMO, kalau tidak dibantu oleh pemerintah, amruk. Betul? <laughs> Yang ini cuma modal. Betul. Satu. Yang kedua, kalau orang yang ada di pesantren tamat dia mendiri. Dia tidak memberati pemerintah. Dia mendiri. Tetapi kalau sekolah umum tamat memberati pemerintah mencari usaha dan minta kepada pemerintah di mana ada usaha lagi untuk masuk ke sana berusaha. Dua. Yang ketiga, keberhasilan pondok pesantren anak-anaknya tidak pernah demo dan unjuk rasa dan tawuran betul yang ada demo unjuk rasa tawuran itu orang sekolah umum saya berani bicara fakta lihat yang ada demo dan unjuk rasa itu pay orang sekolah umum kalau anak-anak santri dan santriwati yang diam di pondok pesantren mereka tidak ada memikirkan masalah itu mereka serahkan kepada pemerintah tidak memikirkan urusan itu lihat anak-anak yang terlanjur pintar pintarnya hanya demo dan unjuk rasa mengeluarkan aspirasi di tengah masyarakat, memberi malu kepada pemerintah. Saya juga bisa usul kepada pemerintah, tapi menyelesaikan dan mengerjanya dong susah. Tanggang rasa dong. Makanya paribahasa orang Bahari, orang Bahari ada berucap paribahasa. Jangan baca kot papadaan kalau kita baca kot papadaan kampung kita dijajaki orang. Aku jago sudah muak mendengar setiap hari, muak mendengar hari-hari hingga alur berito, alur berito Giliran dong yang tidak berhasil, yang belum giliran jadi gubernur, yang belum giliran jadi wali kota. Sabar. Dukung dulu ini, nanti berhenti. Mudah-mudahan karena giliran aku jangan hujan. Kita dukung. Saya tidak pemerintah, tapi bisa merasakan kesulitan pemerintah. Jangan baca akur cakar mencakar, cakar mencakar. Yang kurang halabiyu amun hidup di bapatok taros itu haran hayam karena hayam itu walaupun sudah mati tetap bapatok iya pak satu keistimewaan ibadah salat daripada ibadah yang lain satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah tanpa perantara kewajiban sembahyang kewajiban sembahyang ini langsung Rasul dijemput dibawa ke hadratnya Muhammad aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu lima kali dalam satu kali 24 jam berbeda ibadah lain Pak Kalau ibadah lain misalnya zakat Jibril turun membawakan ayat Muhammad Allah berfirman Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum Kewajiban puasa Jibril turun membawa ayat Muhammad Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Kewajiban haji Jibril turun membawa ayat Muhammad Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah Si anak wajib menghormat kepada ayah dan ibu. Muhammad Allah mewajibkan kepada umatmu untuk tunduk dan menghormat kepada ayah dan ibumu. Allah berfirman kata Jibril, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, imma yablughanna al kibara ahaduhuma." Begitu seterusnya. Tetapi satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah tanpa perantara sembahyang. Satu. Yang kedua, sembahyang adalah satu-satunya ibadah menjadi tetek tolak ibadah yang lain diterima dan tidak. Pak, Bu, sembahyang ini buai panantuan ibadah yang lain terima kadanya. Jangan harap ibadah yang lain itu diterima selama belum beres sembahyang. Ini kita mengangkat kadar sembahyang dan kita ingat dengan keistimewaan sembahyang harus memperhatikan ibadah sembahyang yang kedua ibadah sembahyang adalah ibadah yang menjadi titik tolak ibadah yang lain diterima dan tidaknya jangan harap puasa bernilai jangan harap zakat itu diterima jangan harap puasa itu diterima di sisi Allah selama belum beres sembahyang Oleh karena itu Rasulullah bersabda, awalan ma yuhasabu alaihi al-abdu al qiyamati as-salat fa in wujida tammatan qubilat minhu wa sa'iru 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat minhu wa sa'iru 'amalihi. Pertama kali diperiksa oleh Allah Ta'ala setelah terjadinya kiamat dari seluruh ibadah yang banyak kita kerjakan Pertama kali yang diperiksa sembahyang jika didapat sembahyangnya itu sempurna, seluruh ibadah yang lain diterima. Jika didapat sembahyangnya itu kurang sempurna, sembahyangnya ditolak, ibadah yang lain pun ditolak. Haji tidak ada nilai, puasa tidak berfungsi, zakat ditolak selama belum beres sembahyang. Nah, disinilah kelirunya saudara-saudara kita. Lihat, puasa kada zakat kada dikeluarkan dalam bulan Ramadhan bukan kada puasa aja kada baruku di tengah jalan bawarung pulang bulan puasa tuh bilanya sugih kayaknya bilanya kaya lalu aja tuh naik haji ya. tuh orang taluk tiram tuh itu tuh aku biar kada diundang lagi kada apa-apa juga coba bayangkan kalau berpedoman kepada hadis ini seluruh ibadah tidak ada nilainya selama belum beres urusan sembahyang dua yang ketiga ibadah sembahyang adalah ibadah penangkuan garis pemisah antara muslim lawan kafir. Jadi kita mudah aja untuk mengenalnya orang ini Islam nggak? Bapakku ini Islam nggak? Jawaban sembahyang tidak. Ibu ini Islam nggak? Sembahyang tidak. Anak ini sembah anak ini Islam nggak? Jawabannya sembahyang tidak. Man taraka salata muta'ammidan pakat kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafirnya nyata. Mau apa lagi? Kalau hadis lain mantara kafaritatan wahidatan kutiba ismuhu min babin nar fulanuk nukulanin la budda lahu min dukhulih. Barang siapa meninggalkan satu kewajiban salat satu waktu salat tidak dikerjakannya maka nama orang itu kata Rasul ditulis di pintu neraka siak bin siak. maka orang nanti setelah terjadinya kiamat akan dipanggil karena di pintu neraka sudah ada tulisan pernah terjadi peperangan pada ketika Rasulullah berangkat dari kota dari kota Madinah menuju daerah Mekah meneruskan perjalanan mengepung daerah Taif orang taib itu dibelukir dengan senjata yang lengkap dan jumlah kaum muslimin yang banyak daerah taib dibelukir pada ketika itu setelah dibelukir daerah taib orang taib bertelimpuh lutut orang taib waktu itu kalah mengalami kekalahan dalam peperangan semua datang menghadap kepada baginda kita Rasulullah Ya Rasulullah wahai Muhammad kami siap masuk Islam siap menyelesaikan hukum Islam berada di bulan Ramadan kami siap puasa musim haji kami berhaji banyak punya harta mus pada ketika sampai haul dan nisabnya kami keluarkan zakatnya cuma satu Muhammad jangan dibebankan kepada kami sembahyang yang lima mengganggu aktivitas kami dalam mengejar harta benda mahaur lawan kami Muhammad teh waktu kami hendak guring sembahyang isya subuh waktu kami hendak usaha duhur lawan asar jadi perayaan aja kami sembahyang yang lain boleh jadi orang nah hendak perai sembahyang ini baik ada waya ini aja deh. mulai bahari sudah jadi mun ada waya ini orang belajaran sembahyang perai kada wajib itu anda sudah ketinggalan sudah orang taib punya pemikiran itu Lalu bagaimana jawaban junjungan kita Rasul orang yang mau perai sembahyang ini? Islam masuk tapi tidak mau salat. Rasulullah tegas. Kenapa? Yang mencari ulama yang tegas ini sekarang susah ya. Tegas satu kali haram, haram. Tegas. Lihat sekarang Dulu tidak boleh presiden perempuan. Boleh sekarang. Ajinomoto haram, toto haram. Sekarang boleh. Bingung umat Islam bingung. Mereka yang melarang, mereka yang membolehkan. Apa itu ulama sebagai panutan? Saya ulangi, mencari ulama yang konsekuen dengan ilmu dan ibadah dan ulama yang tegas susah. Maka itulah Rasulullah bersabda di akhir zaman nanti yang memperbaiki umatku ulama juga merusak umatku ulama. Rasulullah menjawab permohonan orang Taif yang mau peraih salat dengan tegas, "Eh orang-orang Taif, bainal muslimi wal kufri tarkus salat." Perbedaan antara muslim dengan kafir cuma salat. As-salatu imaduddin Paman akamaha apa mati, Waman tarakaha ada mati Tiga yang keempat sembahyang itu adik-adik bapak-bapak kalau ditinggalkan sanksinya paling berat apa sanksinya orang yang tidak sembahyang eh menurut di dalam kitab Daqaiqul Akbar sewaktu tidak salat harus tahan dibakar di api neraka 500 tahun sebentar apa lama 500 tahun tuh apa sebentar apa lama lama lawas ke satu mat kah lawas lama atau sebentar lama lawas atau satu mat lawas bahasa Banjar 500 tahun sewaktu sehari kada sembahyang sudah kesandar diri dalam neraka 2500 tahun sehari jadi ya. seminggu kada bayar sembahyang seminggu kali 7 7 kali 5 35 35 kali 500 sama dengan banyak ba apa mah hitung ini tuh seminggu aja Bayangkan kalau sebulan. Bayangkan kalau setahun gak ada sembahyang. Bayangkan kalau seumuran gak ada suasana sembahyang. Karena sanksinya yang paling berat inilah Sayyidina Ali di dalam riwayat wa kana Ali ibn Abi Thalib idza qama ila shalah irta'addat mafasiluh Sayyidina Ali itu kalau beliau berdiri sembahyang Ertaat dan mafasilu gemetar seluruh batang tubuh Ujar orang amun teh Sayyidina Ali itu sidin bila berdiri sembahyang lalu getar aja tak takuni orang napali juga jadi getar sembahyang tak jali kan tahu kawak ni gere-gere nang sawakto nih bisa aku 500 tahun dalam neraka Rupanya Ali itu gak muntai penyebab. Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. 500 tahun sewaktu. Empat. Lima. Keistimewaan ibadah salat dengan ibadah yang lain. Dari segi jumlah rakaatnya saja sudah gambaran surga dan neraka. Contoh, Pak, kalau orang musafir yang bisa dijamakkan dan kasar, johor dengan johor dengan asar, maghrib dengan subuh dengan oh kata kamu Pintar juga anak-anak kita ini. Kalau kan subuh dengan dohor, tidak ada maaf. Ngerti lah pian Ini sudah ada bayangan surga neraka. Kalau kita mau sapir dohor dengan asar, maghrib dengan isya, subuh nggak bisa. Harus bangun, harus sembahyang subuh. Nggak bisa dijamak, jamak takhir, nggak jamak tadim nggak bisa. Kenapa? Johor dengan asar berapa jumlah rakaatnya? Yuk, Johor dengan asar berapa jumlah rakaatnya? Delapan. Pintu surga? Pintu surga? Delapan. Kalau kita sembahyang Johor dengan asar, dibuka pintu surga. Cuma sekadar buka, belum tentu masuk. Kalau kita masuk disuruh keluar, ini bahaya. Maghrib dengan Berapa jumlah rakaatnya? Tujuh. Pintu neraka berapa? Tujuh. Oh, delapan. Tujuh. Pintu neraka tujuh. Sa'ir, lada, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, khotomah. Sa'ir, laga, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, utama. Tujuh pintu neraka. Kalau kita sembahyang dohor, kalau kita sembahyang maghrib dengan isya, ditutup pintu neraka. Cuma sekadar tutup. Nang babahaya ini kalau kita dibuat ke dalam tutup kurang tak kunci. Penentuannya subuh dua rakaat. Apabila kita sembahyang subuh berarti kita akan dimasukkan ke dalam surga surga dibuka ditutup neraka jangan masuk tapi kalau kita tidak sembah yang subuh maka surga dibuka dikeluarkan kita dari surga dimasukkan ke dalam neraka ditutup tak urung di dalamnya itulah subuh tidak bisa dijamak yang kelima bahwa jumlah rakaatnya saja sembahyang itu sudah gambaran surga dan neraka 6 satu rukun Islam sembahyang kita kerjakan habis kalimat limanya kita kerjakan rukun Islam lima perkara pertama mengucap dua kalimat syahadat dalam sembahyang ada kan? ada dua mengerjakan sembahyang ketiga puasa orang sembahyang orang puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Keempat berzakat. Zakat makna pada lugat at-tathir, bersih. Orang sembahyang wajib bersih. Maka itu tiga sucinya, suci tempat, suci pakaian, suci anggota dari najis yang tidak dimaafkan. Kelima naik haji. Orang naik haji tujuan kemana? Ke Baitullah. Orang sembahyang kemana menghadap? Ke Baitullah. Kesimpulannya, satu rukun Islam, sembah yang ini kita kerjakan, habis kalimat limanya Tapi kalau puasa aja, kada bisa yang lain. Ini istimewanya ibadah sembahyang yang keenam. Yang ketujuh, keistimewaan ibadah sembahyang daripada ibadah yang lain murah rezeki Kada usah mengaji tuyul, Bu. Pak, kada usah mengaji tuyul. <coughs> Handak murah rezeki, handak sugi, sembahyang benar kan? Sembahyang betul kan? Sembahyang itu baik-baik dan berhati-hati. Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, tamur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, satatika rizqa min haitsu la tahtasibu." Hai Abu Hurairah Perintahkan putra putrimu mengerjakan sembahyang Apabila kau benar Istrimu benar Anakmu benar sembahyang Nih aku Rasulullah jamin Sadatika rizka min haitulah tahtasibu Rezekimu akan datang Walaupun kau tidak berusaha Ya lihat Kenapa aku susah walaupun aku sudah berhimat berusaha? Jawabannya sembahyang tidak benar. Kalau sembahyang benar, rezeki akan datang. Yang ketujuh keistimewaan ibadah salat yaitu adalah murah rezeki. Yang kedelapan Sembahyang ini adalah awal-awal yang diperintahkan oleh ayah dan ibu kepada kita. Rasulullah bersabda muru auladakum bis inda sab'i sinin wadribuhum in balagha asra sinin perintahkan putra putrimu mengerjakan sembahyang menjelang usia tujuh tahun kalau dia berusia sepuluh tahun tidak sembahyang pukuli <laughs> nih nah tujuh tahun siapa punya anak begitu daw daw ngeng sabila nah biang indah biang indah tenang aja biar aja karena sekedar entroksi perintah di lidah. Tapi apabila sudah meningkat usia 10 tahun tidak salat, pukuli. Agar jangan menjadi kata peribahasa kecil teranja-anja, nanti besar terbawa-bawa. Pukuli bila 10 tahun kada sembahyang. Pertanyaan Pernahkah bapak memukuli anaknya karena dia tidak mau sembahyang? Jawabannya tidak. Saya mau memukul anak saya kalau dia tidak mau membelikan rokok di kios. Tapi ingat kaidahnya, Pak. Ingat kaidahnya kita tidak usah memaksa anak salat asal kita salat. Daripada kita memaksa anak salat tapi kita tidak salat. Ya Pak? Oh. Kita tidak usah memaksa anak salat asal kita salat. Daripada kita memaksa putra-putri kita salat tapi kita tidak salat. Sampai waktu. Hei, eh, Mia, Mia, Kenapa tidak sembahyang? Abah bang Abah bang Abah pensiun Mana ada orang sembahyang pensiunan? Coba di rumah tangga kita lihat. Coba lihat kebetulan hari itu ada kesibukan kita nggak bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid atau di musola sampai waktu maghrib yang ayahnya mengampar tikar pesahapan sejadah diurai sejadah berdiri istrinya di samping sebelah kanan pasti si cilik yang berumur 4 tahun sudah mulai mengampar sejadah dia ikut bapaknya Allahu Akbar ibunya Allahu Akbar anaknya Allah Akbar Akbar ini nanti ikannya Akbar dia ikut melaksanakan salat karena orang tuanya salat kakeknya melarang eh jangan salat nanti mengganggu ibumu nanti mengganggu ayahmu itu udah tidak usah salat tuh dia menang oh nubiang, biang oh ada biang oh nangis yang paling setuju anak-anak itu sembahyang ya bu lihat dia aja gerakannya dia yang paling setuju sujud bahasa bacanya ungging ungging sujud itu satu dua. bapaknya baca tahayat dia tetap sujud kata bapaknya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ibunya assalamualaikum warahmatullah anaknya masih aja ungi-ungi ditapak oleh nama mama eh jangan nonggeng-nonggeng aja nana Ading pulang <laughs> di mana mang Aji pun anak tuh ungging Mbak Ading? ulun kada yakin nang yakin bana bilanya ungging Mbak Ading tuh mama abahnya apabila mama abahnya kado duanya ungging-unggingan apalagi abahnya Om gamat naik Jadi kada dasarnya itu. Yang kita ambil di sini adalah keistimewaan salat entropsi wajib keluar di lidah menjelang usia anak 7 tahun berlaku kejam dan kasar apabila berusia 10 tahun. Tapi kita pikir memasani lawan di kita, tindakan kita harus rasional, bukan emosional. Bilanya 10 tahun tidak salat pukul, tapi gairah mubarrehe, memukulnya jangan sampai melucuti dan mematahkan tulangnya. Pukul-pukul munya mati. Ngali maulah umur 10 tahun. Nah ini jadi bagaimana dia memukul Nya ada kejadian kan di hulu sungai orang pakai emosi luar biasa meluap pukul pukul licut lucut nang anak sudah timbai ke kindai setengah hari ada luaran. ajin mati anak anakku nenek bapak jadi parisa di kindai habis pisang satu dun katimbai ke paraban pisang sekali ke sini Nang anak kan berpikir juga namun aku daripada turun aku dipukuli lebih baik hantu pisang sepuluh kesembilan keistimewaan ibadah sembahyang itu syifa sembahyang itu obat mengantisipasi dari berbagai macam problema penyakit Rasulullah bersabda inna fis salati syifaan di dalam sembahyang itu ada obat yang menyembuhkan. Periksa pada padalah kita tensi. Setelah diperiksa usia kita 40 tahun ternyata 180 di bawah normal itu. 180. Tiga bulan kita akan melaksanakan sembahyang tahajud dan gerakan-gerakan salat dengan sebenarnya setelah tiga bulan kita sembahyang tahajud setiap malam kembali periksa tensi kembali apabila darah tetap 180 lempar tensian berarti tensinya rusak pasti turun ini salah satu di antara keistimewaan ibadah Masih banyak keistimewaan-keistimewaan ibadah salat daripada ibadah yang lain. Di samping itu pula, yang terakhir yang ke sepuluh keistimewaan ibadah salat. Ibadah salat itu dengan sendirinya benci mengerja dosa dan maksiat. Rami pasaran buntut, rami pasaran kurang judi, teler, asal sembahyangnya benar dengan sendirinya benci batinnya dari mengerja maksiat itulah Al-Quran mengatakan inna salata tanha anil fahsya iwal munkar melangkah berikutnya tentang penyempurnaan ibadah sembahyang itu kita berbicara sekitar dan seputar keistimewaan salat namun waktu jualan yang memisahkan kita terima kasih atas undangan akhi billah Kiai Haji Abdul Ghaffar memberikan penghargaan penuh kepada diri pribadi Al Fakir mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan Allah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh